<clears throat> Naam, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang uh, apa namanya tentang perbandingan wajan tasrif sulasi mujarrad yakni dari satu kata ke kata yang lainnya, dari satu bentuk kata ke bentuk kata yang lainnya. Mulai dari fi'il maudinya, fi'il mubore, fi'il amr. Kemudian naam dari masdar dari fi'il amr, fi'il nahi. Kemudian isim zaman, isim makan dan isim alat Nah, Insya Allah taala pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan sampai pada halaman yang ke-44 yaitu tentang tasrif istilahi pada wazan sulasi mujarrad. Nah, tasrif istilahi pada wazan sulasi mujarrad yang pertama yaitu bab <clears throat> fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'ulu ini menggunakan rumus batu ya kita baca untuk bab satu fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul iya yeah itu fiil-fiil dari bab satu. Untuk contoh daripada mauzunnya misalnya adalah nasoro. Ya. Nasoro yang suruh artinya menolong. Nasoro yang suruh nasron nasirun mansurun unsur la tansur. Perhatikan berfiil amr dan fiil nahinya. Di sini e, menggunakan ain fiilnya menggunakan dhamma ya unsur la tansur disebabkan karena fiil mudhari'nya juga menggunakan dhamma yaf'ulu ain fiilnya di dhamma maka fiil amr dan fiil nahinya ain fiilnya juga di dhamma jadi mengingatkan kembali bahwa fiil amr dan fiil nahi ya ain fiilnya harokat ain fiilnya itu mengikuti bentuk fiil mudhari' Kalau fi'il mudhari itu ain fi'ilnya di dhammah, maka fi'il amr dan fi'il nahinya juga di dhammah. Kemudian bab yang kedua fa'ala yaf'ilu ya. Menggunakan rumus kali. Nah, contoh wajannya adalah fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Ya. Di sini juga sama fi'il amr dan fi'il nahinya, ain fi'ilnya mengikuti wazan filmu mudhari yaitu di kasrah. Contoh mauzunnya adalah daraba yadribu. Ini artinya memukul ya. Daraba yadribu darban daribun madrubun idrib la tadrib. Nah. Kemudian yang ketiga menggunakan rumus mana yaitu fa'ala yaf'ulu. Ya. Maka wazannya adalah fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Ya, contoh mawzunnya adalah fataha yaftahu membuka. Fataha yaftahu fathan fatihun maftuhun iftah la taftah. Kemudian wazan yang keempat ya, dari bab yang keempat pada surat mujarad adalah fa'ila yaf'alu menggunakan rumus bisa. Fa'ila yaf'alu. Maka wasilnya adalah fa'ila yaf'alu, fa'lan fa'ilun maf'ulun, if'al la taf'al. Perhatikan fil amr dan fil nahinya, ain fi'ilnya di fathah, disebabkan karena fi'il mudhari'nya juga di fathah. Contoh daripada maksudnya adalah hamida yahmadu, artinya memuji. Hamida yahmadu hamdan hamidun, mahmudun ihmad la tahmad. Kemudian bab yang kelima gunakan rumus turun yaitu fa'ula yaf'ulu. Maka bab kelima ini kita menggunakan tasrif hanya cukup sampai pada master saja yaitu fa'ula yaf'ulu fa'lan. Ya. Kenapa hanya sampai pada master saja? Kenapa tidak ada fi'il amr dan fi'il lainnya dan juga tidak ada yang lainnya? Disebabkan karena pada bab yang kelima ini maknanya adalah fi'il lazim yang memiliki makna sifat, ya, makna kata sifat. Dan disebabkan karena kata sifat maka tidak ada fi'il eh, apa namanya? tidak ada isim fa'ilnya, tidak ada isim maf'ulnya, tidak ada fi'il amr dan nahinya, ya. Iya. Dan pada bab yang kelima ini, ya, bisa disebutkan eh, kalimat atau kata yang ada pada bab yang kelima ini adalah mengandung sifat musyabahah, ya, mengandung sifat musyabahah, ya, iya, sehingga tidak seperti isim fa'il yang rumusnya sudah baku Ya. Nah. Kalau sifat musyabah itu rumusnya tidak baku. Ya. Dan sifat musyabah ini memiliki makna sifat seperti kata hasuna. Ya, contoh mausunya adalah hasuna yahsunu husnan. Maka hasuna ini memiliki arti telah baik. Ya. Bentuk sifat musyabahnya hasuna adalah baik. Ya. Iya. Jadi misalkan Zaidun Hasanun ya. Zaid baik ya. Zaid itu baik ya. menggunakan kata Hasanun iya yeah dan tidak adanya isim fa'il, isim maf'ul, kemudian fi'il amr dan fi'il nahi ya disebabkan karena secara makna tidak bisa diterima. Seperti kata hasuna tadi artinya telah baik. Ya. Lalu apa isim maf'ul daripada hasuna? apakah yang dibaiki ya kemudian fil amrnya berarti baiklah ya tidak baiklah fil nahinya gitu tidak ya secara mana tidak bisa diterima karena adalah sifat musyabah, sifat musyabahah mengandung kata sifat sehingga kalau untuk fi'il amr misalnya maka biasanya ditambah dengan kata kun ya kun hasanan jadilah orang yang baik ya nah jadi khusus untuk bab lima ini kita tasrif hanya sampai pada master saja ya faula yaf'ulu fa'lan kemudian masuk pada bab terakhir yaitu bab yang keenam dari sulasi mujarrad yaitu menggunakan wazan fa'ila yaf'ilu menggunakan rumus sendiri maka tasrif daripada bab yang kami adalah fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Kembali kita perhatikan pada fil amr dan fil nahinya. Ain fi'ilnya di kasrah disebabkan karena mengikuti fil mudhari'. fil mudhari'nya ain fi'ilnya di kasrah. Maka contoh mausulnya misalnya adalah hasiba yahsibu. Artinya mengukur hasiba yahsibu husbanan hasibun mahsubun ihsib la tahsib. Ya. Nah, perlu diperhatikan juga e, menunjukkan ya pada masdar ya, perhatikan menunjukkan bahwa masdar adalah isim yang simai, ya, sifatnya simai. Di sini pada bab yang keenam masdarnya adalah fa'lan, fa'ila yasilu fa'lan. Tetapi untuk tasrif yang hasibu menjadi husbanan. Ini disebabkan karena masdar sifatnya simai. Ya, tidak mesti mengikuti rumus wazannya. Ya. Simai itu artinya mengikuti bagaimana apa kata orang Arab atau mengikuti kata bangsa Arab yang digunakan oleh bangsa Arab. Kalau bangsa Arab menggunakannya seperti itu ya kita ikuti. Misalnya adalah kata bayak tubuh kita batan. Ya itu dari wazan fa'ala yaf'ulu ya. Fa'ala yaf'ulu fa'alan harusnya. Kata biak itu dan tapi tidak. Ya. Kasusnya adalah kata biak kita kitabatan. Baik, ini saja yang bisa kita sampaikan pada penjelasan kali ini.